Pak Zainal, selamat siang Selamat siang Bu Silahkan Ya enaknya dibubarin aja Mahkamah Agung ya Bu Di situ banyak unsur-unsur mafia itu Bu Dibubarin aja atau di demo aja Bu Itu aja Bu Terima kasih Pak Zainal Pak Gilbert silakan. Iya, saya rasa seluruh rakyat Indonesia sudah tahu bahwa peradilan di Indonesia mulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung itu diisi oleh perampok-perampok semua ya itu jadi yang mengatasnamakan itu menjadi hakim hakim itu wakil Tuhan di dunia ya jadi saya rasa ini benar-benar sudah keliwatan ya sampai di Mahkamah Agung pun itu waduh itu setannya itu paling besar itu saya rasa itu semua rakyat sudah tidak percaya itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Hanif, selamat siang, silakan. Selamat siang. Saya pendek aja komentarnya. Itu mah UUD, ujung-ujungnya duit. Udah itu aja deh. Pak Selamat. Ya, itulah kita lihat tidak ada inconsistency. Ini kita bisa lihat kalau hukuman mati kan itu eksekusinya kan lama sekali, berpuluh-puluh tahun di sini kadang-kadang bisa ya kita bisa lihat itu kasus narkoba, narkoba itu yang masuk narkobanya dari bandara Soekarno-Hatta itu kan banyak yang jatuh hukuman mati itu di Tangerang itu tapi itu jujur kenapa eksekusinya eksekutifnya ditunggu sampai berpuluh-puluh tahun ada mungkin ada peninjauan pulang, ada bukti-bukti mungkin akan meringankan nah, itu alasan-alasannya akhirnya kita lihat sama sekali ya belakangan ini ya, sudah ada lagi kan hukuman mati itulah kita lihat tidak ada ketegasan memang dalam pengadilan di negeri ini terima kasih Terima kasih Pak Selamat. Pak Andi. Selamat siang. Selamat siang silakan. Uh, bu, mau MA, mau polisi, mau jaksa, bukan nggak konsisten bu. Mereka sangat konsisten. Konsisten kalau ada uangnya. Saya ini sudah pengalaman ketemu jaksa, ketemu hakim, semua bermain di uang. Siang hari pakai toga, jangan tidak malam hari masuk pelaturan. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung. Halo Pak Zainal sore Pak silakan Pak Zainal kalau sebetulnya kalau hakim kita nggak di nggak disokok sih sebetulnya jujur cuman dia kalau udah disokok dengan uang itu pasti dia membela yang bayar hakim kita begitu prinsipnya terima kasih Pak Zainal sore Pak Kahir sore Pak Jerry. ya silakan Pak ya itulah kelakuan dari penegak hukum kita sekarang Kontradiksi in terminis bicaranya ke barat, kelakuannya ke timur, korbannya rakyat, melarat ke umur-umur. Jadi kalau bahasa Tiongkoknya usin kulit, bahwa artinya seorang pemimpin atau kepala, jika dia berbuat baik, tidak usah disebut, tidak usah diperintah pun bawahannya semua akan turut berbuat baik. Tapi jika atasannya bejat, ya contohnya eh, eh, narkoba apa terpidana narkoba dibebaskan makin dia banyak keluar kalimat semakin dia dihujat terima kasih sore Ibu Widi ya selamat sore silakan Ibu saya nggak heran bangsa Indonesia ini karena bangsa yang kualat karena bangsa ini yang meng menghina nenek moyangnya ya kan memang seribu tahun yang lalu itu bangsa Indonesia nggak ada orang Baru 500 tahun aja dijajah Arab jadi Arab apa Islam malahan e, yang lain. Memang Islam nggak pernah minoritas di Indonesia ini. Terima kasih Ibu Widi. Halo Pak Abdullah. Ya mau kasih komentar Pak. Ya silakan Pak. Eh, ya eh, hakim MA yang membebaskan eh, terpidana mati narkoba akan kebanjiran order sebentar lagi Pak. Selamat pagi Pak Tejo. Selamat pagi. Silahkan Pak. Iya, ya tergantung bayarannya itu kali ya. Hmm. Cuma itu aja. Oke. Terima iya, kasih. Pak Arif. Iya Mbak. Eh, pengambilan keputusan di tingkat di pengadilan itu kan sangat tergantung pada selain data-data ya, data hukum dan seterusnya, juga hati nurani. Di dalam hati nurani itu ada Tuhan. Cuman sayang nih banyak orang yang dalam hati nurani bukan ada Tuhan tapi ada logika. Apa begitu karena eh, cuma menjalankan sehari-hari mungkin dalam kehidupan sehari cuma jalanin hukum aja. Jadi yang penting udah sholat tiap hari, udah dianggap cukup. Nanti soal buat berbuat yang enggak urusan belakangan. Sekedar jalanin hukum. Nah itu jadi hati nurani terpengaruh lagi sama soal duit akhirnya jadi sana tuh mbak kalau menurut saya ya kembali lagi hati nurani soalnya hukum di sini kan bisa dianggap lah bisa dimain-mainin lah saya nggak saya bukan orang hukum cuman kata-kata hukum itu mungkin bisa di, di ada kelemahannya ada celah-celahnya yang mereka bisa gunain hati nurani nuraninya nggak main nah berarti di dalam orang-orang seperti ini hati nuraninya nggak ada Tuhan jadi kalau kita berbuat apa-apa orang bilang lo jangan begini-begini lo ntar Tuhan tahu lo Tuhan di mana Tuhan yang dalam hati nurani kita bukannya ada di awan-awan kita pikir wapun oh, bisa ngeliatin nah itu masalahnya sehari-hari cuma jalanin hukum soal kelakuan dan belakangan begitu juga pulang naik haji misalnya jalanin hukum doang ntar pulang mau korupsi lagi urusan belakangan korupsi yang ditempatkan agama itu pasti mbak Pak Denny ya bukti yang ketidak tegasan atau inkonsistensi itu ya bisa kita lihat misalnya mengenai hukuman mati yang kita lihat sekarang ini Kadang-kadang kan ditunda-tunda sampai berpuluh-puluh tahun. Eksekusinya kan apa dijalankan? Di Tangerang, di, misalnya di, di kanan Tangerang itu berapa banyak itu yang berpuluh, yang puluhan tahun yang tidak dijalankan eksekusinya. Sebab apa? Peninjauan kembali ingin ada bukti-bukti yang meringankan. Akhirnya kita lihat bagaimana. Kan caranya kan tidak ada lagi itu hukuman mati itu kan berubah-berubah jadinya. Jadi inilah yang disebut memang tidak adanya kejelasan memang dalam hukum di negeri ini dan juga ketegasan. Terima kasih. Ya. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Uh, menurut saya sih hakim tingkat satu, tingkat dua sampai Mahkamah Agung itu kan harusnya membela keadilan. Keadilan itu kan universal keadilan itu kan perlu logika, keadilan itu perlu hati nurani, keadilan itu perlu persamaan, perlu tuntunan, perlu eh, apa petunjuk gitu ya sebelum sebelum memutuskan dan petunjuk dan tuntunan paling baik salah hakim adalah Tuhan gitu loh. Kalau tidak tidak tidak berpegangan pada kebaikan, keluhuran, kemuliaan Sang Maha Kuasa gitu. Loh. Bagaimana dia itu memutuskan dengan adil gitu loh. Ya? Bayangkan kalau para para para pemegang apa ya kuasa hukum ini kemudian berhadapan pada yang maha mulia Tuhan gitu. Sementara mereka tidak menjalankan amanat, talenta, tugas yang sudah Tuhan itu berikan pada mereka dengan tidak baik gitu bisa kebayang nggak akan seperti apa gitu marahnya yang mulia Tuhan nantinya gitu okay. ini nggak kepikiran yang dari situ gitu ya itu aja terima kasih terima kasih Bu Ati selamat pagi silahkan Ibu bagaimana kekuatan suaminya itu yang dia bisa sogok yaitu kebebasan kan hukum Indonesia seperti itu ya Ibu begitu aja Oke, okay. selamat pagi Pak Ari lagi. Komentar Anda? Eh, ini akibat lagi, perlu saya bilang. Siapa sih pemimpin Indonesia saat ini? Itu yang memberi contoh, itu yang akan eh, mengontrol kayak gini. Sekarang ini kan dibiarin semua, jadi ini akibat saja, akibat dari pemimpin yang tidak kapabel lah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Pak Dibio, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bu, uh, menurut kami, Bu ya, itu Mahkamah Agung itu asal kita bisa negosiasi perkaranya dan perkaranya itu memang bukan karena kita bersalah karena orang lain yang melakukan itu atau yang mempunyai otak itu pembunuhan itu ataupun kerjaan pekerjaan yang busuk itu maka orang tersebut bisa terlepas dari hukuman mati jadi jadi bisa dirubah seumur hidup jadi di, di situ terlihat kasusnya gitu loh di samping itu juga negosiasi politik seperti membayar ganti rugi segala macam termasuk ganti apa dan membayar apa biaya peradilan dan sebagainya mungkin orang itu adalah orang kuat jadi mereka itu eh, sudah termasuk dalam suatu lingkaran mafia gitu jadi otomatis Mahkamah Agung mah Dengatakan bahwa orang itu tidak 100% bersalah karena dia disuruh orang lain yang mempunyai otak untuk membunuh orang itu gitu loh jadi di sini kasus-kasus hukum itu terlepas daripada politik gitu di samping itu juga kasus-kasus masalah ganti rugi gitu loh kalau ganti ruginya dalam miliar atau dalam triliun maka pengarahnya itu bisa dihapuskan gitu atau dikurangi, diringankan gitu loh. Di sini deal-deal politik penting dalam hukum. Jadi sosial politik dan hukum, hukum dipengaruhi oleh sosial politik di Indonesia. Mungkin kalau negara lain nggak bisa disuap, nggak bisa dibayar walaupun triliunan gitu. Mungkin itulah. Terus mohon diperiksa yang hati-hati masalah komisi yudisial, mahkamah agung, terus apa namanya, mahkamah konstitusi dan sebagainya itu. Kalau deal-deal politik kita masuk, maka hukum itu menjadi lebih lunak gitu. Terima kasih. Pak William. Ya ini kalau hasil keputusannya berbeda, saya ingat waktu ada semacam apa humor ya <clears throat> di buku Mati Ketawa ala Rusia <clears throat> satu di tempat satu berapa jawabannya tergantung jawaban partai begitu jadi keputusan hukum di kita tidak sama satu ditambah satu berapa hasilnya? Ya tergantung partai dan uang. Gitu. Makasih.